warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dhalika ayatin liqawmi yatafakkarun. Sadaqallahul azim wallahu a'lam muradih Pengatur waktu penata acara Nukusim Kuring di kehormat Wabil usus Sahibul Bait Kersana Bapak Sulaiman Sarang Ibu Ucum jadi wasilah Simkuring bisa hadir hakikat izin Allah atas undangan Kang Eman di nararaga syukuran walimatun nikah putrina nyata Sri Wahyuni anu parantos dihalalkan kasadarek Nur Hadi anu pamudah-mudahan ia hajatan nana sing dibarokahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala rizki na ekonomi na usaha na Kang Eman mudah-mudahan sing lewih diberkahkan segala rupa pengorbanan anak khusus disumbangkan disodakohkan buat pengajian tidak penting iya mudah-mudahan sing diganti ku Allah jadi keberkahan rizki jeng harta na oge sing jadi tabungan amal soleh samperin di kiamat khusus doakan ya kedua mempelai Sri Wahyuni Yuni oge Edot Edot na ya jadi Edot ngaran salus-salus jadi Edot Nur Hadi cahaya petunjuk Ari edot naon ngaran ngis menang ngabubur indung jeng bapak saya budak zaman enak itu diberi ngaran alus jian goreng ulah edot ulah nur atau hadi petunjuk hidayah edot edot teh entok ngadedot edot doakan dia kedua mempelai Nur Hadi Yuni rumah tangga nasing dibarokahkan panjang umur panjang jodoh atau dina rumah tangga nasing digampangkan rezeki yang bekal ibadah diberi turunan anu saroleh terus soleha amin ya Allah ya Rabbal khusus pengantin baru Yuni Nur Hadi disebut pengantin baru sabab ker barungah ayo orang mah ibu-ibu pengantin bari taringung di dia maksakan nyengir pan isukan jatuh tempo eta kiriditan beda ya beda kicipna beda nu loba hutang mah beda ya. mudah-mudahan kubarokah ya pengajian hutang-hutang orang sing lalunas nah semangat semangat amin gede hutangnya beda ngorejat amin amin doakan pengantin baru sing diberkahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus para alimil ulama para kiai para asatid para kesepuhan guru-guru orang sadayana nusamina pahati di haflah mubarakah mudah-mudahan masih diparanjangkan umur naku Allah subhanahu wa ta'ala oke tiga kantun aparatur pemerintah baik sipil TNI Polri kersana palurah beserta jajaran anak Nusami kusum kuring dipehormat mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu soleh dijadikan pemimpin anu amanah susu kan bisa saja teh ya hmm. teh panas tulah pakai gula lain tebeki susu lain gula lamun nyusu sok pakai waktu wayah kia lain waktu nyusu sebab gula masuk janari nyusu cicing kumain gak tuh yang khusus gula mas nah SGM nyawa SGM susu gantung manis Cicing, cicing, cicing, cicing, cicing, cicing. Hadirin hadirat rahimakumullah. ya Allah wa iyyakum ajmain. lebih khusus ya berseragam ya. E, remaja masjidnya. Remaja masjid mana? Nurul Iman, Leles. Alhamdulillah seragam. selunas lunas. yes, yes, yes, yes, yes. anu kancing nanti asu biji belajar lunas ya oh itu diomekan langsung yes, yes, yes, lunas yes. yes, lunas yes. Ya. kancing nanti coplok hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in Bagati payun pangluhung kalau buka jembaran mana puji jadi panghias satu orang pinton gen kanu maha suci. Pujan jadi panghias rasa orang sanggakeun kanu maha kawasa. Wereng nitis wancur mustari ninggang bangsa dulu gina. Takdir itu teh seri pungkil kadar itu teh jauh-jauh dijuk-juk di diteang ngelut ngenggegaban gembat-gembat ngemat nyatang pindang ngariung mampulung bongkok karonyok jeng ibu-ibu numara rontok bedara renok tur mereka androk dan kuring pesan-pesan ke awewe numara rontok ulah sok nekat-nekat mama ke pondok jika ada lenggah genok jika ada batok kena tur jadi leklok kena cangkeng dak incok yang si Asep Mubarok sok kaya ngarontok Aikir <laughs> kia marapi Alhamdulillah yakin orang leles magis biasa nutupan aurat iya bukti nara rapi orang jaga pita magis biasa narutupan aurat bukti nara rapi itu. hebatnya ho aing ada keur ngaji biasa we di luar pengajian berang-berang ke warung make utang somplak sabelah <laughs> leheng mun herang geuneuk leheng mulus hakur parat kabujur ah, bro-bro rangsang najis yang najis kepantes ya, ya eh, eh nunung tapi ke, aci ke, aci, uun heh dengeker tak nah, nuhun gak alhamdulillah kumpulin yang aing jero bacai kembung-kembung gitu sing istiqomah nutupan aurat nah, amin ngariung mupulung bongkok karonyok di haplah mubarakah SNS kerjuk jeruk ilmu pada bunga lapang bisa supaya bisa ngeronjatkan iman jeng takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala hati kawit getar ning atu yang karuk dina kalbu kalian kawaningan mana anu ikhlas. Ngalangkah kedua dampal sampai hati masing-masing bumi na sejak ngupingkan pengawasan wit dugi ke akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu soleh. Atu salat jina rahmat salam kalujengan. bugia tetap salah lawas naku Allah dilungsurkan junjunan urang sadayana. Habibana wa nabiyyana al Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada duriyah duriyahna kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabi'in atau tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus orang hati di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah coba cicing ibu budak nudidit tong tong aror coba cicing bisa ke cicing ulang ngobrol wae coba lalakina lil na sarua nah. cicing mau naik ngobrol mending cicing gak tukang gak itu pindah yang ganggu, eh gitu yang ngomong sudah gak bacot cicing coba menjedok menjedok nikah adalah ibadah edot mana pengantin mana Wah, eh, wih, meni sombong sih Herang gitu Edon. Nggak Edon. Yuni, Adi, nikah adalah ibadah, Neng. Ngan nikah mah ibadah spesial, Neng. Lamun ngomong spesial sok inget karena martabak. Ayah martabak spesial pakai kacang. Ayah deh martabak spesial pakai telur. Yoni nikah teh ibadah spesial pakai telur <laughs> dua nung nage cicing nini nini kos nung arti wae cicing hadi spesial pakai kacang sehari <laughs> yes <laughs> nikah ibadah ngancek dak santri dileles leles si leles gitu leles cek berudak santri dileles ibadah kabagi tilu kategori hiji ayah ibadah nyeri dua ayah ibadah capek tilu ayah ibadah nikmat hiji ibadah dibarengan ku nyeri naon disunatan nah, dari sunatan ibadah pas sunatan di Nabi Ibrahim disampurnakan ku Rasulullah Kenapa Rasulullah menyempurnakan syariat Nabi Ibrahim? Bukan syariat Nabi Ibrahim saja, seluruh syariat para nabi, para rasul Allah terakhir disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir Allah tengutus dari Nabi tengutus dari Rasul sadayana Nabi Rasul ditutup terakhir bukan jeng Nabi Muhammad makanya ayat keterangan kullu syariatin mansuhatun di syariatin nabi sallallahu alaihi wasallam sakabe syariat para nabi para rasul disampurnakan terakhir ku syariatna kangjeng nabi Muhammad jadi ayah syariat Nabi Ibrahim disempurnakan ke Rasulullah naon hiji khitan di Nabi Ibrahim dua netekan kuku sunat di Nabi Ibrahim tilu dilalaki nyetrip kumis numiara kumis awas di strip digunting ulah kau juga jembatan leho ulah, tilu opat sunat ngerok bulu kelek sunat ulah jabri siga ngelek potok hidung lima sunat ngerok bulu sayang careh yang dilalaki sunat dikerok mun awewe sunatan didudut kebayang <laughs> <laughs> sing jalepret tel pel eh nunung dengeke selamat mencoba <laughs> pasunatan khitan adalah pasunatan di Nabi Ibrahim ngan nepi kalau Rasulullah hukum hitan bisa wajib Nah sahabatnya sahabat tujuan orang lain sakadar ngagugurkan kewajiban lain kan sakadar ngislamkan anak di suratan tapi nyunatan anak rek nitah sholat rek nitah ibadah maka setiap perkara lu bisa nyampurnakan karena ibadah eta perkara hukumnya jadi wajib maaf loba salah kaprah ayana kolom.